Kesalahan pertama menebalkan hamzah seperti a'udzu sehingga membacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal seharusnya hamzah dibaca tipis. A a i u ba. Sehingga yang benar adalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكن أعوذ